الحمد لله الحمد لله على نعمة محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجب الشكر لله علينا وعلى كل نعمة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib bersyukur kita <clears throat> atas kenikmatan ini yang Allah menghendaki kita untuk membacakan riwayat kelahiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana telah dikhabarkan di dalam banyak sejarah dan riwayat yang masih dalam kandungan Nur Nabi sallallahu Alaihi Wasallam memancar di antara barat dan timur yang disaksikan oleh ibunda tercintanya yang cahaya itu dengan sebab cahayanya itu terlihatlah dari berbagai macam raja tunduk dengan cahaya tersebut yang sampai pada tiba saatnya lahir Nabi Allah yang mulia yang suci yang mana Lata dan Uzza berhala-berhala di Ka'bah berjatuhan ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang disaksikan oleh kakeknya Abdul Muttalib ketika berada di dalam Ka'bah maka berhala-berhala itu berjatuhan dengan lahirnya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang sesembahan orang Majusi yang ketika itu api tidak pernah padam ketika datangnya lahirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam padam itu api ketika datang kelompok dari Bani Sa'ad untuk mencari pekerjaan atau susuan daripada seorang bayi maka tidak ada yang mau menyapih atau menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam di hal yatim dalam keadaan yatim maka hanya seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar Halimatu Sa'adiyah binti Zaid itu yang mau menyusui daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka kaum mereka dia mampu akan membayar kami ketika kami menyapihnya dan menyusui dalam keadaan yatim dan kakeknya Abdul Muttalib mereka yang mereka melihat adalah upah tapi Halimatul Sa'diyah malu kalau tidak membawa susuan bayi lantas dibawanya ketika merawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan derasnya air susu itu mengalir ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disapih oleh susunya Halimah Sa'diyah. Yang kedua ketika kembali ke kampung halamannya maka unta yang terlihat lemah yang selalu tertinggal di belakang rombongannya itu maka dengan segarnya dan cepatnya keledai itu melangkah. Maka mereka rombongan daripada Halimatus Sa'diyah kaget dan terkagum-kagum celaka engkau wahai Halimah engkau begitu cepat mengendarai keledaimu yang bukankah keledai itu yang kau bawa dari rumahmu dari kampung halamanmu iya Bukan aku yang menginginkan, tapi keledai ini yang bergegas dengan cepatnya. Kenapa? Karena di atas punggungnya ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana di antara setiap pepohonan dan bebatuan itu berselawat dan bersalam atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika lahirnya Allah tunjukkan kedudukannya menengadah ke langit dan tangannya menyentuh bumi seakan-akan seperti sujud. Ini adalah bukti salah satu kedudukan bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan bersujud dan pandangannya melihat ke langit sallallahu alaihi wasallam. Dan dan di saat yang pada saat itu musim kekeringan di antara susu pun tiada dari kambing dan untae ketika sampai di rumahnya suami mengabarkan kepada istrinya itu Halimah dengan sebab keberadaan anak yatim ini maka tidak ada satupun kekeringan di antara peliharaan kita dengan sebab berkah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyapih anak ini membawa keberkahan sehingga rombongan yang yang bareng dengan beliau itu masing-masing membawa peternaknya ke halaman Halimatus Sa'diyah mengambil barakah tetap keuntungan besar berlimpah kepada Halimatus Sa'diyah Yang kedua, ketika belum umur dua tahun genap sudah berdiri dengan tegaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikembalikan oleh ke ibunya Mekah maka Aminah menyerahkan Siti Aminah radhiyallahu taala anha Allah menyerahkan kepada Halimah agar selalu bersamanya ketika disapihnya maka Halimah tersedia banyak mengalami suatu kejadian-kejadian yang ganjil yang khawatir atau takut terjadi apa-apa dengan Muhammad maka dikembalikanlah anak itu dengan ibunya. Maukah aku ceritakan kata Aminah? Bayi ini yang ketika belum lahirnya Muhammad maka kulihat dan kusaksikan cahaya menyelimuti barat dan timur sehingga kerajaan terlihat tunduk dan anakku ini menjadi orang besar, penguasa ummah, pemimpin umat. Ketika dalam mimpiku, maka seakan-akan seperti kapas menyeru kepadaku itu malaikat, berilah nama anak yang di dalam kandunganmu itu bernama Muhammad, karena dia adalah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala Ketika dia terbangun maka terlihatlah, terdengarlah seruan itu. Maka kejadian ganjil yang dialami oleh Halimatus Sa'diyah ketika ditanya, apa yang terjadi? Maka dua orang yang berjubah putih membelah perutku Yang satu membawa bejana dari emas dan mencuci hatiku dan disucikan ada yang di dalam riwayat mengatakan bahwasanya dengan zam-zam air zam-zam dan disucikan maka dengan khawatirnya Halimatus Sadiah mengembalikannya ketika umur enam tahun maka ia menjenguk di antara paman-paman ketika pulang perjalanan menuju Mekah wafatlah ibundanya maka diasuh oleh pamannya Abu Talib <clears throat> yang ketika itu Abdul Muttalib memiliki suatu kursi di Ka'bah ketika bersilaturahmi kepada paman-pamannya maka Abu Talib ini eh, Abdul Muttalib gagaknya gembira bahwasanya cucunya ini menjadi orang yang besar dan terlihat di antara tanda punggungnya itu seperti tanda bekam yaitu tanda kenabian tak kala Muhammad ketika duduk di kursi kebesarannya Abdul Muttalib maka diangkat maka ditahan oleh Abdul Muttalib jangan kau pindahkan Muhammad dari kursinya karena dia adalah uh, akan menjadi orang besar dan aku tidak rela kalian mengangkat Muhammad memindahkan dari kursi tersebut inilah dari kecilnya itu sudah terlihat wajah penuh dengan cahaya sampailah pada wafat Abdul Muttalib dan diasuh oleh Abu Talib yaitu pamannya saudara adik daripada ayahnya saudara sekandung ketika diasuh oleh Abu Talib, Abu Talib mengikuti suatu rombongan perdagangan menuju Syam maka tidak tega Abu Talib untuk meninggalkan Muhammad maka diajaklah dengan rombongan tersebut ketika perjalanan menuju Syam awan ketika itu berumur 8 tahun awan selalu menaungi di atas kepala Nabi Muhammad SAW. Dan dilihat ketika sampai di Syam, maka dilihat oleh pendeta Buhaira dan melihat awan selalu memayungi anak itu. Dan tidak ada yang melihatnya terkecuali pendeta Nasrani itu. Buhairah maka memang setiap perjalanan itu melewati daripada rumahnya dan beristirahat. Maka pendeta itu menjamu penduduk Mekah yang ketika pada saat itu menuju Syam. Dijamu semuanya. Ketika dijamu semuanya tinggallah Muhammad kenapa? Karena belum dewasa maka dia menjaga daripada per, ah, perdagangan-perdagangannya. Dia bilang kenapa? anak itu tidak kalian ajak ikut serta makan bersama maka setelah selesai makan ditanya siapa namamu Muhammad siapa ayah daripada anak ini ditanya maka Abu Talib menunjukkan dirinya aku tidak mungkin anak ini memiliki ayah yang masih hidup kata eh, Buhair Aku adalah saudara daripada ayahnya Ayahnya telah wafat ketika masih di dalam kandungan Berhati-hatilah membawa anak ini Sungguh aku lihat tanda kenabian di punggungnya Dan telah ada di dalam Taurat Dan kabar itu telah diketahui oleh pendeta Nasrani yang beriman tentang kenabiannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena awan memayungi tidak jauh di atas kepalanya dan setiap ranting pohon yang ketika bersender memayungi daripada kepalanya pada saat itu. Maka berhati-hatilah. Kenapa? Karena banyak di antara orang-orang kafir yang ingin membunuhnya maka cepatlah engkau pulang wahai Abu Talib setelah perdaganganmu janganlah engkau berlama-lama Maka langsung kembalilah ke Mekah Inilah dengan datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awan memayungi dan ketika lahirnya di antara makhluk yang ada di daratan di laut bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam penerang alam jagat raya penerang alam kegelapan yang diada di antara setiap jiwa. Dialah yang membawa kita ke jalan kebahagiaan dan keselamatan yang dengan sebab dengannya kita bisa berkumpul dan seluruh alam memayungi beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sebab kelahirannya lah semua alam menjadi rahmat musibah tersingkirkan dan dengan menceritakannya maka terangkatlah setiap noda-noda yang ada di dalam hati dengan berkat mukjizat dan kemuliaan atas kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini Allah mengizinkan kita untuk mendengarkan cerita singkat dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.